يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat roja di mana saja berada. Lebih khusus para umahat yang hadir di Masjid Ar-Barakah. Semoga Allah taala senantiasa merahmati kita, senantiasa menjaga kita agar tetap kita berada di atas petunjuknya. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian kita pada hari Sabtu yang biasanya pada hari Sabtu kita membahas kitab Umdatul Ahkam. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita membawakan tema yang khusus ya, yang berkaitan dengan para ibu ataupun kaum wanita dan saya membawakan judul pada kesempatan pagi hari ini Dauratul Mar'ah Fitarbiyati Al-Abna' tafsir min qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara surah tahrim ayat as-sadisah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya membawakan judul peran seorang ibu dan secara umum kaum wanita di dalam mendidik anak sebagai penjabaran dan penjelasan dari ayat yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6-nya yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Ihwatu iman rahimakumullah Sesungguhnya seorang ibu seorang muslimah memiliki peran yang sangat tinggi di dalam membangun masyarakat Islami, di dalam membangun sebuah generasi yang mereka melaksanakan dinul Islam, melaksanakan syariat Islam. Sebab wajib kita pahami bahwa masyarakat yang islami berawal dari individu yang muslim. al mujtamal islami minal afradil muslim di mana masyarakat yang islami berawal dari individu muslim. Iwati iman rahimakumullah. Tidak mungkin akan tegak syariat Islam di muka bumi ini dan tidak mungkin akan tegak daulah daulah Islam. Generasi yang menegakkan syariat Islam generasi yang mengamalkan syariat Islam tanpa dibangun, tanpa adanya pendidikan, dan timbul dari generasi yang memahami syariat Islam. Kaum muslimin, muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencoba bagaimana kewajiban seorang ibu, seorang muslimah di dalam mendidik generasi yang cinta Islam, cinta syariat Islam, beriman, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, berakhlak mulia. Perlu kita pahami Kenapa nah. kita mesti berbicara tentang bagaimana pendidikan anak dan bagaimana kewajiban seorang ibu di dalam menegakkan syariat Islam, di dalam menegakkan ketakwaan. Sebenarnya seseorang tidak bisa tegak sendirian dan dia tidak bisa untuk tegak sendiri. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lain di mana seseorang akan bisa istiqomah tegak di atas hak tegar di atas kebenaran apabila dia bekerja sama ta'awun saling tolong menolong dengan yang lainnya. Salah satu contoh dalam ayat ini, Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Menunjukkan bahwa bertakwa tidak cukup sendirian. Dan menegakkan ketakwaan sebenarnya tidak bisa menyendiri. Maka paling tidak di dalam ayat ini menunjukkan adanya tiga unsur. Suami, istri, dan anak. Yang sebenarnya seseorang tidak akan mampu dan sangat sulit menegakkan ketakwaan tanpa kuatnya tiga unsur, yaitu seorang suami, istri, dan anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat yang ke-18 di mana Allah taala memerintahkan kita agar bersabar bersama orang-orang yang berdoa menyeru Allah taala pada waktu pagi dan petang wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang mesti memiliki teman yang baik dan memiliki saudara yang baik di dalam menegakkan kebaikan dan menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Iwatu iman rahimakumullah. Seorang wanita tidak bisa tegak dalam hak ataupun sangat sulit dan berat tegak di atas hak sehingga ia memiliki suami yang baik sehingga ia memiliki keturunan yang baik Oleh sebab itu, dianjurkan memilih suami yang soleh. Dan suami diperintahkan memilih istri, calon istri yang solehah. Sebagaimana pernah datang seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan tiga pelamar yang melamar kepada dirinya, sipulan, sipulan, sipulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan sama sipulan, sipulan begini, sipulan pelit, jangan sama sipulan, sipulan tukang pukul, sama sipulan jangan, dia adalah orang pemarah. Nikahlah sama Usamah ibnu Zaid, seorang yang soleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menikah kepada seorang wanita yang memiliki dua sifat yang agung. Yang mana dua sifat ini sebagai dasar akan berhasilnya di dalam pendidikan. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-walud al-wadud." Nikahilah wanita yang keturunannya banyak dan penyayang. Karena tarbiyah akan terjadi apabila memiliki keturunan dan akan berhasil baik manakala yang mendidiknya memiliki sifat lemah lembut, sifat kasih sayang kepada yang dididiknya. Nah, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari penjelasan ini bisa dipahami Sesungguhnya mendidik dan mengarahkan orang lain kepada hak termasuk yang paling utama dan pertama adalah anak kita. Sesungguhnya inti utamanya adalah untuk menjaga ketakwaan kita sendiri. Bukan semata-mata kita membina orang lain untuk bertakwa. Karena tobiahnya manusia. Dan tabiat manusia itu merasa enggan dan merasa pesimis dan merasa takut kalau ia berada dalam satu perkara sendirian. Termasuk tobiah manusia kalau dia berpendapat ataupun dia mengatakan satu perkara sendirian, maka dia akan takut. Termasuk ketika seseorang berada di atas hak, lalu dia menyendiri, maka kadang-kadang dia merasa takut, merasa pesimis, maka membina teman dan saudara agar berada di atas kebenaran sebenarnya itu adalah juga merupakan wasilah agar kita tegak di atas kebenaran ini. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin di mana saja berada, maka di dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menjelaskan tentang satu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan dalam kesempatan ini dikhususkan bagaimana kewajiban seorang ibu di dalam membina anak dan keturunan. Ketahuilah kaum muslimin di mana saja berada dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib terbesit dan merupakan cita-cita yang agung bagi seorang muslim ataupun muslimah tegaknya syariat di muka bumi ini tegaknya hukum Allah di muka bumi ini dan tunduknya manusia terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak diragukan lagi bahwa tidak mungkin adanya masyarakat yang islami. Masyarakat yang memahami halal dan haram. Masyarakat yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Masyarakat yang bertakwa. Masyarakat yang beriman, bertawahid. Tanpa adanya pembinaan. Tanpa adanya pendidikan Sebab masyarakat yang islami berawal dari individu yang islami. Maka yang bercita-cita luhur, dia mesti membina dirinya sebelum membina yang lainnya. Oleh sebab itu dalam kaidah Islam bahwa awalnya seorang muslim berkewajiban untuk memperhatikan dirinya kemudian setelahnya adalah yang lainnya. Maka di dalam ayat yang tadi Allah Ta'ala menghitab kita, memerintahkan kepada kita dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di mana Allah Ta'ala memulai dengan perintah memperhatikan kita sebelum memperhatikan yang lain sebelum kita memperhatikan orang lain. Para ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ayat tersebut Allah taala menyebutkan ku pusakum wa ahlikum nar. Di mana waw di sini jelas adalah bimakna litartib yang artinya memperhatikan diri sendiri, kemudian setelah itu yang lain. Dan sangat indah di dalam Islam bahwa memperhatikan orang lain diawali al-aqrab fal-aqrab. Ini al-aqrab summa qarib. Di mana seorang mukmin harus memperhatikan yang paling dekat, kemudian setelahnya, setelahnya, setelahnya. Sebab tidak mungkin akan membereskan orang lain sebelum ia membereskan dirinya sendiri. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala peran seorang ibu seorang wanita di dalam menegakkan syariat Islam dan dalam menciptakan masyarakat Islami sungguh sangat besar, sungguh sangat tinggi. Sebab para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan bahwa tidak mungkin akan terjadi individu generasi yang memahami tentang dinul Islam tanpa adanya ikut serta jihad, usaha, kesungguhan para ibu di dalam mendidik generasi tersebut. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi latar belakang kita membahas pembahasan ini. Kenapa kita membahas tentang hal ini? Iwati iman rahimakumullah. Lalu kita akan menjelaskan setelah ini, beberapa poin yang sangat penting. Poin yang pertama, kenapa kita mencoba untuk menjelaskan makna ayat ini dan untuk memahami tentang ayat ini. Dan kenapa kita membahas tentang judul Dauratul mar'ah fitar biatil abna. Tugas wanita di dalam membina anak. Kenapa seorang ibu mesti membina dan mendidik anaknya? Dan apa kedudukan membina anak? Ini adalah poin yang pertama Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa poin yang sangat penting dan menjadi pendorong buat kita untuk membahas hal ini. Wajib dipahami bahwa Tarbiatul abna aibidinil Islam min adail amanah wal qiyamu biha. Bahwasanya menunaikan kewajiban ini yaitu membina anak dan mendidik anak kita dan generasi kita termasuk menunaikan amanah dari Allah. Dan kita memenuhi amanah ini. Sebab anak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah merupakan amanah. Yang wajib kita jaga. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Allah Ta'ala berfirman, Inna allaha ya'murukum antu amanah amanati ila ahliha. Maka termasuk amanah yang wajib kita tunaikan dan kita penuhi dan kita laksanakan adalah membina anak. Membina generasi kita, membina keturunan kita. Sebab anak adalah merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang membiarkannya dan tidak mendidiknya bahkan itu akan menjadi sebuah malapetaka buat kita nanti yaumal kiamah sebagaimana nanti akan disebutkan dalam pembahasan selanjutnya Yang kedua, riayatu al-ahl iltizaman bi amrillah. menjaga keluarga dan membina keluarga adalah bentuk seseorang komitmen kepada perintah Allah. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjaga keturunan kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi orang yang menunaikan kewajiban ini, Orang yang melakukan kewajiban ini berarti dia telah melaksanakan perintah Allah. Berarti dia telah melaksanakan perintah Allah. Karena Allah telah memerintahkan kita, Hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di mana maknanya salah satu dijelaskan oleh para ulama ay alimuhum al wal haram. Ajarkan mereka dengan halal dan haram. Perintahlah mereka kepada apa-apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan laranglah mereka kepada apa-apa yang Allah Ta'ala telah melarangnya. Yang ketiga, di mana menjaga keluarga dan keturunan sebagai bentuk komitmen kepada perintah Allah untuk saling bantu membantu ta'awun di dalam kebaikan dan takwa. Maka tidak diragukan lagi bahwa tolong menolong yang paling pertama dan paling besar tolong menolong dengan anak. Di dalam kebaikan, di dalam hak, di dalam keimanan. Sebelum kita ta'awun dengan orang lain, maka mesti ta'awun yang pertama dengan suami, dengan istri, dengan anak. Sebab jika terjadi dan ter tegak ya, artinya tegak dan terjadi ta'awun ini di rumah kita dengan baik, maka akan baik ta'awun dengan tetangga kita. Allah telah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Jadi menjaga keluarga dari api neraka, menjaga keluarga dari kemaksiatan, dan menjaga mereka tetap dalam ketaatan sebagai bentuk ta'awun yang paling mulia. Oleh sebab itu kaum muslimin di mana saja berada sangatlah merupakan kerugian dan kesalahan yang besar jika seorang dai mampu ta'awun dengan yang lain, mampu kerjasama dengan orang lain tetapi ia tidak mampu kerjasama dengan istrinya. Dia tidak mampu kerjasama dengan anaknya di dalam menegakkan ketakwaan. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibu ta'awun dengan tetangga, sebelum mengadakan ta'awun dengan orang lain yang lebih jauh, maka mesti ta'awun yang pertama adalah dengan suami. Ta'awun yang kedua adalah dengan anak. Sebab apabila jamaah itu telah tegak di rumah, maka akan terjadi jamaah ini di masyarakat. Dalam arti iltizam kepada hak itu terjadi di rumah dan telah kerjasama di atas hak di rumah, maka secara otomatis akan terjadi dalam masyarakat Islam. Yang keempat, Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, an-nalil walidaini lahuma daurun kabir fit tagir wa binai wa akidah fi abnaihim. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita bahwa kedua orang tua memiliki pengaruh yang besar di dalam merubah atau membina atau menancapkan akidah yang benar pada generasinya, pada anak-anaknya. Jadi tidak mungkin akan keluar generasi yang baik apabila kedua orang tuanya tidak baik. Apabila para pembinanya tidak baik. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, ayat alal Islam, dia berada di atas Islam. Maka kedua orang tuanya, ataupun karena bapaknya, yang akan menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Dalam hadis yang mulia ini sangatlah jelas perlu dipahami dan disadari oleh setiap orang tua bahwa masa depan anak ditentukan dengan kita. Maka tidak sepantasnya jika seorang bapak ketika akan mengarahkan anaknya bertanya tentang keinginan anaknya. Dan hari ini memang sangat lucu atau kita melihat kondisi kaum muslimin baik ibunya ataupun bapaknya kadang-kadang ketika akan mengarahkan sekolah anaknya ataupun pendidikan anaknya ataupun keinginan anaknya maka dia tidak melihat apa yang baiknya ataupun apa yang jeleknya. Dia semata-mata menginginkan bagaimana yang dicintai anaknya, bagaimana yang disukai anaknya. Dia merasa iba jika seandainya keinginan dirinya tidak sama dengan keinginan anaknya. Padahal seorang bapak, seorang ibu adalah sebagai pemimpin yang akan membawa anaknya. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Li'anna al-aba mas'ulun anhum yaumal qiyamah. Kenapa mesti mendidik anak? Dan kenapa kita mesti melaksanakan firman Allah Ta'ala yang tadi? karena orang tua akan bertanggung jawab tentang mereka pada hari kiamat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, "Ma min abdin Allahu ra'iyatin ra'iyatan fayamutu huwa ghash laha falam yahtuha binasahi illa lam yajid raihatal jannah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah seorang hamba yang diberikan mas'uliyah sebagai pemimpin, baik pemimpin itu dalam skala kecil ataupun besar. Lalu dia mati dalam keadaan tidak bertanggung jawab artinya melakukan gish dan dia tidak menempuh untuk menasihatinya Jadi dia tidak melakukan untuk menasihatinya kecuali ia tidak akan mendapatkan manisnya surga nanti al kiamah. Jadi seorang ibu, seorang bapak yang diberikan tanggung jawab, diberikan nikmat anak, Lalu dia tidak menasihatinya ketika anak itu menyimpang dari hak, keluar dari hak. Maka ia terancam untuk tidak mendapatkan manisnya surga. Bagi orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya ada hak atas kita bagi anak kita, bagi keluarga kita. dari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya bagi keluargamu atasmu ada hak, termasuk anak kita. Termasuk anak kita kepada kita. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala akan bertanya kepada tanggung jawab kita. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakulukum ra'in, wa mas'ulun." ayat ra'iyatihi Setiap di antara kamu pemimpin, maka akan ditanyakan tentang kepemimpinanmu. Seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya. Dan dia akan bertanggung jawab tentang rumahnya. Artinya ketika suaminya tidak ada, maka dia yang memiliki tanggung jawab besar membina anaknya. Bahkan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hari ini di mana golibnya mungkin terutama masyarakat perkotaan dan para pekerja di mana seorang bapak pergi pada waktu anaknya masih tidur dan pulang ketika anaknya telah tidur. Maka ketemu dengan anaknya paling tidak seminggu dua kali. Ataupun hanya seminggu sekali bagi orang yang terus sibuk dengan dunia. Pada hari libur umpamanya mengadakan lembur dan sebagainya. Maka tugas yang paling besar ada di tangan ibunya. Memperhatikan bagaimana anaknya. Bagaimana sekolahnya. Bagaimana dia pendidikannya bagaimana tentang ahlaknya, apakah ia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menunaikan sholat, dan seterusnya. Maka yang paling berperan sesungguhnya kaum ibu, terutama di zaman-zaman seperti ini. Ihwatu iman rahimakumullah, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini dan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijelaskan tadi, maka menunjukkan sangat tingginya kedudukan seorang ibu, seorang wanita di dalam mendidik anak. Bahkan kalau kita sadari yang paling punya kesempatan. Salah satu contoh saya berikan bagaimana anak terhadap ilmu dan belajar. Barangkali seorang bapak sangat jarang menanyakan tentang bukunya hari ini. Pelajaran apa yang telah didapatkan? Bagaimana ketika masuk rumah mengucapkan salam? Apakah ketika keluar rumah mengucapkan salam? Bagaimana ketika ia memakai bajunya? Maka sesungguhnya seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, bagaimana sejak kecil umpamanya. Siapa yang menyuapi anak? Itu bukan orang Orang bukan suaminya, tetapi seorang ibu. Maka diajarkan makan dengan tangan kanan. Diajarkan dengan kalimat bismillah. Kemudian diajarkan dengan adab-adab makan, adab berpakaian. Bahkan mungkin ketika bertamu diajarkan ada bertamu, bagaimana ketika bertamu dan seterusnya. Maka sesungguhnya para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian seorang wanita khususnya untuk hari ini sangatlah besar. Dan memiliki bagian yang sangat agung di dalam membina generasi. Oleh sebab itu, mesti kesemangatan untuk mempelajari dinul Islam bagi kaum ibu harus tinggi harus memiliki pemahaman yang mencukupi untuk mendidik anaknya. Jadi, dalam kondisi hari ini kaum wanita itu sangat lemah terhadap ilmu syar'i dan kesempatan untuk belajar pun sempit, maka sesungguhnya mestinya kita kaum muslimin mencari jalan dan menciptakan jalan agar kaum ibu memiliki kesempatan dan keinginan yang lebih tinggi. Kenapa para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab dalam kondisi-kondisi hari ini terutama di tempat-tempat tertentu yang suaminya seperti yang saya tadi katakan dia pergi ketika anaknya masih tidur. Setelah subuh dia telah berangkat, anaknya belum bangun. Dia pulang jam 10 malam ketika anaknya telah tertidur. Siapa yang mengajarkan anaknya tentang bagaimana sifat sholat? Siapa yang mengajarkan anaknya bagaimana cara berwudu? Siapa yang mengajarkan anaknya bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara beriman kepada Allah dan seterusnya. Maka ini adalah kaum ibu. Oleh sebab itu, di dalam beberapa hadis sebelum saya menjelaskan, kita banyak sejarah yang menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang menjadi seorang alim adalah memiliki peran utama seorang ibu. Manakala ibunya memiliki kecukupan dalam ilmu, maka biasanya anaknya luas juga dalam ilmunya dan keinginan dalam ilmunya adalah luas. Karena tidak diragukan lagi kita melihat dalam kenyataan-kenyataan di lapangan hari ini tentang kondisi fitnah seperti hari ini. Itu sangat beratnya. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum salafus saleh para pendahulu kita termasuk para nabi sebelum nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mereka memiliki perhatian terhadap keturunan. Lihat kepada ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana perhatian Nabi Nuh alaihi salam? Di mana beliau berkata, "Ya bunayyar, ya bunayya, irkab ma'ana." wala takum ma'al kafirin. Perhatian seorang nabi, seorang rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam kepada anaknya. Dia menginginkan anaknya selamat. Wahai anakku, naiklah bersamaku dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana Yakub alaihi salam tidak seperti apa yang dilakukan oleh kita hari ini. dimana kita hari ini berkata kepada anak kita, "Wahai anakku, lihat dan perhatikan pasar yang di sana ketika dia mendekati syakratul maut. Lihatlah toko yang di sana, perhatikanlah sawah yang di sana dan seterusnya." Karena kita senantiasa sibuk dengan kehidupan dunia, maka sampai akhir hayat pun kita ingatnya adalah dunia semata. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Di mana beliau berkata, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu?" Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yakub alaihissalam memberikan nasihat emas ketika dia syakratul maut. Pernahkah para ibu, para bapak mewasiatkan hal seperti ini ketika kita sakit? Ataupun ketika kita akan pergi dan sejenisnya bagaimana menasihatkan anak dengan kebaikan? Orang yang bergelimbang senantiasa dengan dunia yang dinasihatkan adalah dunia kita mengatakan, nah hati-hati sawah di sana adalah milik kita, batasannya dari sini ke sini. Coba cepat-cepat kita bikin akte dan sebagainya, ini sawah kita, ini adalah toko kita, ini perusahaan kita, dan seterusnya. Karena kita telah dipitnah oleh dunia ini. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada anaknya dengan beberapa doa di antaranya. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alli muqimas salata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan lak. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Lihat ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar menjadi orang yang tunduk kepada Allah, demikian juga keturunannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat dan dari keturunanku. Ya Allah, anugerahilah tempat ini dengan rizki yang banyak, dengan kedamaian, ketentraman dan jauhkanlah keturunanku dari penyembahan berhala. Nah, lihat ini bagaimana para nabi, para rasul sifat mereka terhadap anak-anaknya. Dan nabi-nabi yang lain. Dan demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya dan kepada anak-anaknya. Ketika salah seorang cucunya itu makan kurma dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kuh kuh, fa inna ahla baiti la yakulu sodakotak. Keluarkan, keluarkan, muntahkan, muntahkan oleh kamu sesungguhnya keluarga Muhammad tidak makan sodakoh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salafus saleh ridwanullahi alaihim dan semoga Allah telah merahmati kepada mereka sangat tinggi perhatiannya kepada anak-anak mereka kepada generasi generasi mereka sebab dalam istilah mereka mengatakan syubanul yaum rijalul ghad di mana dikatakan pemuda hari ini adalah merupakan pujaan masa akan datang. Di mana merupakan generasi yang akan datang, orang tua yang akan datang, yang mereka akan mengemban tugas dakwah ini. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dalam pakuan seorang ibu yang bapaknya telah meninggal. Dia yatim. Lalu ibunya menyerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li ajilil ilmi, wali ajilil hadis. Karena demi ilmu dan demi hadis. Demikian juga ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama salafus saleh. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Dan meridoi mereka. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa poin yang mestinya akan menjadi motivasi bagi para ibu. Sebenarnya apa buah dan keutamaan bagi seorang ibu yang mendidik anaknya? Ada beberapa keutamaan yang menjadi motivasi bagi para ibu dan bagi kaum muslimin membina anak. Yang pertama adalah al-wiqayatu minan nar. Yaitu menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Yang kedua adalah menjaga persaudaraan. Di mana para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini janganlah semata-mata di dunia. Jika persaudaraan ini dengan semata-mata kerabat, dengan semata-mata kedekatan dalam kerabat, maka sesungguhnya tidak akan langgeng persaudaraan yang semata-mata keturunan, persaudaraan yang semata-mata karena uang, persaudaraan yang semata-mata karena kebaikan dalam bentuk dunia, maka tidak akan langgeng. Tidak akan kekal. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'd adu Illa Al muttaqin. Jika seandainya kita bersaudara sekarang dan seibu sebapa, suami istri dengan anak, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan kita apabila kita tidak berkumpul di atas takwa. Bahkan teman akan menjadi musuh, bapak akan menjadi musuh dengan anaknya, anaknya akan menjadi musuh dengan bapaknya, suami akan menjadi musuh dengan istrinya, istri akan menjadi musuh bagi suaminya. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ini. Tentang dua wanita yang merupakan istri dua orang yang soleh. Yaitu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Maka keduanya diadab oleh Allah Ta'ala. Dan kebaikan dan kesolehan Nabi Nuh tidak menjadi penghalang kepada istrinya Nabi Nuh. Sementara dua wanita yang contoh bagi orang-orang beriman, seorang wanita yang berada dalam penguasaan orang kafir, suaminya yang kafir. Itu Asiyah, istrinya Firaun laknatullah. Maka ia pun di akhiratnya menjadi musuh. Iwatu iman rahimakumullah. Maka barang siapa yang di dunia ini bersaudara di atas keimanan dan ketakwaan, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita nanti. Yaumal kiamah sebagai saudara. Jadi anak kita akan menjadi saudara, suami kita akan menjadi saudara, dan tetap akan menjadi suami. Nanti yaumal kiamah. Tetapi ingat, jika anak kita itu tidak berada di atas ketakwaan, maka tidak akan menjadi saudara. Dan tidak akan menjadi teman dekat bagi kita nanti Al kiamah. Mereka akan dijauhkan dari kita. Mereka tidak akan menjadi teman kita. Bahkan kadang nanti akan lihat akan menjadi malapetaka buat kita. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang keutamaannya bahwa mendidik anak di mana si pendidik akan mendapatkan dua ganjaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan salah satu lahum ajran. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang lainnya. Paminhum rajulun kanat innahu amah. fa fa'ahsana ta'dibaha. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha. Thum'a taqoha fatazawwajaha falahu ajran. Di mana dalam hadis ini dikatakan tiga kelompok orang yang akan mendapatkan dua pahala. Salah satunya seseorang yang memiliki seorang hamba perempuan, seorang budak perempuan. Lalu dia mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Lalu dia mengajarkan dengan pengajaran yang baik. Lalu dia memerdekakannya dan dia menikahinya, maka baginya dua ganjaran. Al-Imam Bukhari memasukkan dalam kitab sahihnya di dalam bab tentang tarbiyah kewajiban orang tua mendidik anak dengan ilmu syar'i. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di antara kita ataupun di antara ibu mendidik anak dan membinanya kepada Islam, kepada dinul Islam dengan cara yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari anak kita. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah sebagai sebab kebaikan buat kita yang akan terus-menerus. Sebab Nabi SAW telah menyatakan setiap yang mati akan terputus amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Wa waladun solihun yad'u lahu idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun nasihat seperti ini mungkin diulang-ulang, ingat para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya para ibu mewariskan harta seisi bumi ini, mewariskan emas seisi bumi ini bagi keturunan ibu dan bagi yang hidup ini. Tidaklah menjadi salah satu sebab utama ibu akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di sisi Allah. Apalagi jika harta tersebut digunakan oleh keturunan ibu di dalam perkara-perkara yang tidak baik di dalam perkara-perkara yang buruk, maka tidaklah akan menjadi sebuah kebaikan bagi ibu. Bagi kita semua. Tetapi ingat, seandainya kita tidak memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh kita dari bentuk dunia ini, tetapi kita meninggalkan anak yang soleh, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak kita akan menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan. Dijelaskan dalam hadis yang lain, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu layan yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk maka baginya ganjaran seperti ganjaran yang di, dari orang-orang yang mengikutinya. Iwatu iman rahimakumullah. Maka dalam hadis yang mulia ini memberikan satu motivasi buat kita bahwa yang akan menyampaikan kebaikan dan akan mengalir kebaikan kepada kita walaupun kita telah mati adalah anak yang soleh hasil binaan kita. Anak yang baik hasil binaan kita. Bahkan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang generasi yang tidak baik, anak yang tidak baik menyebabkan azab akan menimpa kepada kita manakala anak itu tidak baik disebabkan karena ihmalnya kita, karena kelalaian kita.